Singkat cerita, santri ini bertanya kepada Pak Kiai, Pak Kiai, Anda kan orang hebat, Kenapa amal anda kok tidak diterima oleh Allah? Jawabannya niki wau. Amalku jan tapi aku melakukan satu kesalahan kecil. Rampung diundang pengajian aku mangan Gus sililitan. Tak resi sililitku nganggo kayu songko pagre tonggo omahku tidak meminta izin. Gara-gara itu nyuwun sewu, amale Pak Kiai mboten ditompo kalih Gusti Allah. Dalam keseharian kita sering melakukan itu. Nyuwun sewu. Jenengan ono jagung bakar, ono kacang rebus lewat, Pak tumbas tuku 5000. Tanpa minta izin kepada penjualnya tahu-tahu jenengan cepi-cep. Niki lak bakule mboten ikhlas, ati-ati. Kula niku sering tuku buah parsel. Teng mriki enten tukang buah napa mboten? Enten bakul buah napa mboten? Bakul buah niku kuwatah sing bosok kelakuane. Kata tapi ora kabeh. Tapi wong ya teko iki. Ya melu guyu. Lunggu ya ning dhuwur panggung. Wong ya lemu. Kok jenengan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da Hadratan muhtaramin Para masyayikh, para kiai, engkang estu kaulo Takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya dalam Pak Bupati jajaran Forkompinda, Camat, Lurah, Dukuh, RT, RW yang saya hormati segenap panitia pengajian sedulur-sedulur pedagang pasar apa? Wira Desa yang saya banggakan Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Semoga cinta yang kita miliki seperti pasangan suami istri, bukan pasangan pacar. Karena saya mengatakan orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana maksudnya apa semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya setelah sekian lama bangsa Indonesia pada satu zona kita hidup di satu masa di mana orang kentut lebih dihargai daripada orang batuk Gini batuk? Yeah. Lah ana wong orang ono sing wedi nyuwun sewu lah ono wong ngentut ora ono sing wedi tapi lah ono sing watuk melayu kabeh kita hidup di satu zaman seperti permainan gobak sodor gobak sodor ini kok ciri-ciri ini beripun metu mati didemok mati niku gobak sodor sekian lama sampai kemudian akhirnya pemerintah memutuskan satu era namanya new normal walaupun saya gagal paham new niku artinya anyar normal niku artinya waras berarti new normal artinya waras anyaran berarti wingi-wingi rikolo jenengan konteng omah niko dianggap kentir kabeh maka saya selama ini orang yang sangat patuh dengan himbauan pemerintah tapi di satu sisi kita juga harus memberikan kritikan kepada pemerintah. Nyuwun sewu. Satu sisi kita harus taat dengan pemerintah. Himbauan untuk tetap di rumah. Gini apa mboten? Tapi di satu sisi awake dhewe nggih mumet kon ning omah tapi mangane rakyate ora dijatah. Maka hari ini mumpung awake dhewe diwenehi kesempatan, dan ini baru terjadi. Jadwal kula di seluruh Indonesia niku cancel. Dan hari ini jadwal manggung off air pertama kali teng pasar Wirasada Pekalongan. Wira Desa. Kulo niki mboten paham. Bupati ini mengizinkan niku mergo mesake karo rakyate apa mergo wedi karo para habaib kula mboten dong kula. Bila matur nuwun jenengan sampun rawuh dengan tetap menggunakan standar protokoler COVID-19, tetap menggunakan masker. Walaupun kula niku curiga kalian jenengan. Kenapa menggunakan masker? Bisa jadi mergo wedi karo corona, nggih napa mboten? Bisa jadi mergo abape mambu. Utawa sing nomor telu merongos. Nah niki Maka Ibu Bapak rahimakumullah, bagaimana kita mensikapi corona ini? Rupamu mesakit toh. Makasih ya. Rasa salaman? Rasa salaman? Bagaimana kita mensikapi corona niki nyuwun sewu? Ibnu asakan dari di dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan apa matawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika fala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika tidak akan pernah terhenti satu permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan kalau kamu percaya dengan kemampuanmu yang bisa kita lakukan setelah ikhtiar dohir menikah ikhtiar batin caranya pribun pun pasrah kali Allah maka saya sering mengatakan ketuklah pintu langit karena yang terlockdown hanya buminya langitnya masih terbuka untuk para hambanya kulawang suli ketuklah pintu langit dengan doa karena yang terlockdown hanya buminya pintu langit masih terbuka untuk hambanya jadi menyikapi corona niku nyuwun sewu harus waspada tapi jangan khawatir yang berlebihan tangga kula niku nyuwun sewu wong lanang wedi tenanan kale corona Bendino ning omah apa yang terjadi matine ora mergo corona tapi mergo stres diamuk karo bojone soalnya nopo orang duwe penghasilan mboten Bu jadi boleh waspada tapi jangan khawatir yang berlebih-lebihan ayo dijogo bareng-bareng maka Bapak Ibu rahimakumullah dengan kesempatan yang diberikan di Pekalongan seperti ini awai dewe tetap ngati-ngati pasrah semua kepada Allah Jaluk karo Gusti Allah. Carane pripun? Saya survei dengan beberapa kawan-kawan. Musim corona ini ada satu sifat positif yang terjadi di masyarakat. Nopo? Perasaan takut mati yang berlebihan. Kalau orang itu takut mati yang berlebihan, berarti nopo? Berarti semakin cedak karo pangeran. Mila nyuwun sewu, amale sing apik kudu diloske aja maksiate sing dilosdolke Kalau kalau nggawe lagu judulnya Mas Dery kok kalau ganti Losdol versi Gus Miftah. Bu, purun, nyanyi Losdol purun. Enaknya kulo lungguh napa ngadeg? Ibu-ibu luwes seneng kulo ngadeg napa lungguh? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kue ngopo meneh? Susu. Niki sunnah malam satu Muharram Niko dipun sunakan dianjurkan untuk minum susu putih. eh, Susu putih. Menika mungkin jenengan kondur saat jaringnya maghrib, saat jaringnya moco dunga akhir tahun, niko mungkin jenengan kondur pada susu putih. eh, Bapak-bapak eh, Kan jenengan sampun nyetok teng dalem Urung duwe kowe. Hati-hati. Ngopo men iki wis ngono lho. Ah, akeh men. Lah wong susune panas ikine adem tak ombek kabeh aku anyang-anyangan to. Matur nuwun nggih. Rasa mau buka kan ndak corona? Los condang lanjut lehmu masiat tutuk no senengmu rasa mikir akhirat nanging eling yen Israel nakono kabarmu tandani iku ora rindu nanging kangen banget jabut nyawamu modar Jadi lah uang ragelem ibadah hati-hati. Kalian ini ya, supaya jenengan kabeh sebagai ahli ibadah. Amin los dan lanjut lehmu masih tutup senang kehidupan walaupun corona jenengan kudune orang-orang yang paling bersemangat monggo Pak Bupati yang tindak-tindak mawon ini ngajini wong pasar buatan ngajini Pak Bupati ini ya. monggo Pak Bupati katuran monggo tindak Pak Bupati nggih sami-sami Bupati ini tidak rien ya main kula mungkin lah misuh-misuh pantas gih. Pak Bupati Badi eh sae enten tunggalin mboten Pak Bupati Aku mau takon pengen pomatamu matamu ini kerasa selilitan. Selilitan itu bahasa Indonesia ini apa? Selolotan. Selilit itu lak cilik lak gede. Selingok. Cenil ini lak cilik lak gede. Kayak jamaah kula itu teng pondok namine kintiliah, kintil. Soale cilik, lak gede Mangka dewe. Los rono Pak Bupati kok ya. Bupati ini sampun tindak kok minggat ini ngawur kok. Bupati kok sampun minggat, sampun tindak. Kabeh kan tata bahasane le bahasa Jawa ya ana tata bahasane, bahasa Inggris ana tata bahasane. Contoh bahasa Inggris, run artinya lari, running berlari. Sing artinya nyanyi, singing bernyanyi. Song artinya lagu, songong belagu. tamu ireng malah kayak tukang las. Ya beda. Tukang las. Saya sambung niki kondur, untune krasa sililitan, kebiasaan tiang sililitan niku napa pados kayu cilik dinggo ngresiki untu ngalor ngidul akhirnya ketemu pager omah ono pagere pagere songko kayu apa yang dia lakukan nyuwel pager kayu didek damel ngresi untune ternyata nopo ini menjadi asbab tidak turunnya ridho Allah Begitu meninggal dunia nyuwun sewu, ana santrine sing takon. Soale nopo Pak Kiai niki amale digantung antara langit dan bumi. Santrine tanglet Pak Kiai. Kok jenengan kan niku tiang sae. Pondoke gedhe. Santrine kata jamaahe kata bojone Gus Miftah pinten bojone? akeh matamu cie jandanya berharap ya iya pasti kamu corona komunitas rondo nakal sorry saya tidak berniat berpoligami karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara wow. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di syuting kamera. Oh, bojoku ndelok lho ya. Aku kula niku cinta banget kali bojoku lho. Bojoku lak nembe sakit to Tapi alhamdulillah meh mari nih. Kula niku sayang banget kali bojoku lho. Termasuk pemerintah mengatakan penyebaran virus corona salah satunya adalah melalui uang. Maka bapak-bapak kalau cinta dengan istrinya tolong jangan kasih istrinya uang. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Ayo bojo kula niku berobat ke Malaysia kula kandhani. Ya wis, ora usah niat berobat. niatin napa, Bah? Jalan-jalan. Mila kula kasih ATM. Tapi ngene ku mboten kula wenehi pin. Singkat cerita, santri ini bertanya kepada Pak Kiai, "Pak Kiai, Anda orang hebat. Kenapa amal Anda kok tidak diterima oleh Allah? Jawabannya niki wau. Amalku njen okeh tapi aku melakukan satu kesalahan kecil. Rampung diundang pengajian aku mangan untukku sililitan tak resi isi lilitku nganggo kayu songko pagre tonggo omahku tidak meminta izin gara-gara itu nyuwun sewu amale pak kiai mboten ditompo kalih gusti Allah dalam keseharian kita sering melakukan itu. Nyuwun sewu. Jenengan ono jagung bakar, ono kacang rebus lewat. Pak tumbas tuku 5000. Tanpa minta izin kepada penjualnya tahu-tahu jenengan ini cepi cep ini lak bakule mboten kelas ati ati. Kula niku sering tuku buah parsel. Tang mriken tentukan tukang buah napa mboten? Enten bakul buah napa mboten? Bakul buah niku kuwatah sing buwosok kelakuane. Kata tapi ora kabeh. Tapi wong ya teko iki. Ya melu guyu. Lungguhe ya ning dhuwur panggung. Wong ya lemu. Kok jenengan, Lah pripun mboten? tuku buah parselan kadang-kadang nopo yang saya dapatkan sing jaba niku buahnya wapi ape resik resik seger seger tapi begitu dibuka ternyata teng tengah isine bosok bosok elek elek kecut kecut niki nyuwun saya berarti goroh nopo mboten ngapusi nopo mboten dosa nopo mboten rungok rungokno kupingmu Milo ini landasan kenapa Rasulullah mengatakan pasar itu sebagai tempat yang paling buruk, masjid sebagai tempat yang paling bagus. Walaupun sebenarnya potensi berbuat kejelekan tidak hanya di pasar, betul? Wong kadang-kadang tempat masjid itu nggih kata maling, nggih napa mboten? Tangga kula masjid teng Yogyakarta niku kotak infak ilang. Tapi saniki nyuwun saya bu, malingnya pun kecekel. Lah niki dadi kameramen. Oh, itu. Awal dewi niku sering membuat kesalahan, tidak meminta ridho terlebih dahulu kepada para pembeli. Contoh, ono tiang tumbas teng warunge jenengan. Entee sangang 500 dibayar duit sepuluh hebu. Niku berarti enten kembalian pinten 500 tanpa minta persetujuan kepada pembeli tahu-tahu jenengan nyuwun sewu 500 diganti permen nate mboten ngoten niku ya susuke permen kudune jenengan jaluk ridone soalnya nyuwun sewu jual beli niku ana akate saya beli anda jual saya beli saya jual niku kudu ana akate kalau kemudian susuk 500 dengan ganti permen, niku nyuwun saya, niku mboten sah dalam perdagangan kecuali minta izin kepada pembeli. Bu, kadang-kadang saya tuku niku ya bosok. Tuku buah, tukune jeruk, saya dicipi nopo Klengkeng. Enten mboten ngoten niku. Wonge ya teko jilbabnya ya pink. Sing jilbabnya hijau insya Allah. Luweh parah. Maka nuwun sewu, di pasar inilah kemudian kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kemudian pasar ini bisa membawa kita ke murkanya Allah Pasar ini bisa membawa kita ke dalam kasih sayangnya Allah. Toh sembilan dari sepuluh rezeki ini nyuwun sewu berangkat dari perdagangan. Milan jenengan persani, Nabi Muhammad niku luwe suwe dadi nabi, nopo luwe suwe dadi pedagang? Jawabane luwe suwe dadi pedagang. Kanjeng Nabi niku dadi pedagang selawe tahun, jadi nabi namung telu likur tahun. Mila Kanjeng Nabi niku gagah ngerabi Siti Khadijah mas kawine nggih kathah. Soale napa? Kanjeng Nabi tau dadi wong sugih, rikala dadi pedagang. Ngelamar Siti Khadijah mas kawine napa? 20 ekor unta. podok kali bocah-bocah kula Banser Pekalongan ngerabi bojone mas kawine napa? 20 ekor tengu. Ini banyak yang jomblo ini. Kamu jomblo? Ya Allah. Santai saja. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Iki ana sing jomblo ini, Iki jomblo iki, ya Allah. Eman-eman gonmu sunat lele. Rano Bedone karo keran tak mengki nguyot tok kalau kamu bilang nggak apa-apa le kalau, kalau kalau kamu dibilang jomblo kamu santai dasar kamu jomblo truk aja di pantura gandengan kok kamu jawab hmm, Ferrari sendirian juga keren lah untuk apa gandengan kalau dekil nah ngono caranya Moga-moga mau pengajian kowe rabi ya. Amin. Karo rondo kiye. Eh. ya. Ah. Rabi karo randa tua. Ya awakmu modern dhisik ya. Kan bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kada luar sana Ya. Sunnah <laughs> eh, ngombe susu. Saya itu tidak suka susu sebenarnya. Tapi mergo niki malam Muharram kula ngombe. Kula niku jarang ngombe susu. Karena saya lebih suka kemasannya. Matane. jauh ya sunah nih. Kok ibu-ibu nih kok nangkape puin wut mantan copet gitu Kenapa kemudian dikatakan sembilan dari sepuluh rezeki paling banyak berdagang? Karena nyuwun sewu awalnya dhewe niki diajari kaya ceritane Nabi Dawud. Wa inna Nabi Allah Dawud alaihi salam karena yakulu wa yasrobu min amaliyadih. Karena Nabi Dawud alaihissalam makan dan minum itu dari hasil tangannya sendiri. Mila bojo kula teng pondok niku nggih dagang. Kula dagang bubur ayam, karyawan kula lari Pemalang, Comal. Kula dagang soto. Supaya napa? Kula nderek dawuhe Kanjeng Nabi bahwa Nabi Dawud alaihissalam makan dan minum itu mengandalkan tangannya sendiri. Mila kanca-kanca banser ya. Awakmu jadi banser, pengabdian kepada masyarakat, kepada umat. Lah iso bojomu ning omah kon dagang. Ning dagang temenan, aja kaya bojone inyong. Dagangnya dagang apa? Dodolan kroto. Apa kaya kroto? Pakan manuk. Dodolane ning sarkem. Ya Allah manuk ke siapa? Manuk ke jomblo kayak kia iya ya. Bu, maka seharusnya nyuwun sewu. Bagaimana ketika menjadi pedagang ini menjadi pedagang yang amanah, menjadi pedagang yang jujur, sehingga apa? uang yang anda dapatkan untuk menafkahi keluarga niku betul-betul uang yang halal uang yang berkah kadang-kadang nyuwun sewu kata tiang duitnya niku kata tapi ranyantol belas ora iso nutuk tuku nopo-nopo ngerti-ngerti duitnya wis entek tapi di satu sisi nyuwun sewu ono uang duitnya namung titik batine mung cilik tapi ternyata cukup untuk makan keluarga niku berarti nopo itulah yang dinamakan dengan barokah berkah niku napa ziyadatul khair bertambah nilai kebaikannya ayo saniki ibu kula takoni niki latihan berkah lan jenengan kon milih bojo jenengan milih sing pundi bojo sugih tapi pelit napa bojo kere tapi lomo aku takon wong wedok jawaban bojo sugih tapi pelit napa bojo kere tapi lomo sugih lomo sing takon sapa ora ana pilihane omok pilih goblok goblok wong wedok niku rata-rata milih sing pundi sugih tur lomo padahal kula mboten takon sing kula takoni sinten sugih tapi pelit arep mangkat pengajian ning pasar wira desa mak bojone sugih nih tapi pelit aja mangkat pengajian kali Gus Miftah jilbabe suwek apa jawaban suami yang kaya tapi pelit? Rasa tuku, dondomiwe ngapa? Sugih tapi pelit. Sing siji kere tapi lomo. Pak, ajeng pengajian teng pasar desa kali Gus Miftah, jilbabe suwek. Bojone kere, jawabane nopo? lah arep tuku tuku wo, yen duwe duwe tuku wo. Tapi orang duwe duwe. Mila biasane wong wedok niku milih sing ra ana le. Sugih tur lomo. Saiki cah lanang tak takoni. Eh, banser caca lanang jomblo tak oleh jawaban. Awakmu lakon milih-milih ndi? Bojo ayu ora solekah apa bojo elek tapi solekah? Merongos ra kowe. Ayo. mitah kue milih ndi lah milih bojo ayu ora soleka nopo elek soleka kulo jawab kulo milih ayu najan dereng soleka iya kulo nesu berarti kue milih fisik boten lah ngapa kue milih sing ayu senajan boten soleka kulo jawab arri jalu kawamuna ala nisa wong lanang niku imami wong wedok lah bojo kulo wis ayu tapi dereng soleka kewajiban kulo sebagai imam dadak ke bojo kulo soleka oh. Tapi lah bojo kula solekah elek rupane nyuwun sewu Kiai dadekke ayu larang regane. Wong wedok saiki dilawan lele. darah, ya alis kerokan, idep sambungan, irung mancung ya mergo suntian, untu pageran, ketok dhuwur mergo sandal jinjitan susu ketok gede yo ya mergo ganjelan ngono gaweane bengak bengok ngelokke wong lanang wong lanang gaweane ngapusi oh alah yuyu sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani Ayo, jenengan wong makan ngaji jam piro? Wau budal ngaji jam pinten? Jam 8. Dandane jam pinten? subuh. Begitu tekan kene panas, orang ana AC, orang ana kipas angin. Hmm, luntur kabeh raine gila ledelan. Ini apa gitu tulat tanglet? Perempuan kalau disuruh milih kaya, pelit, miskin, dermawan, pasti pilihannya kaya tapi dermawan. Laki-laki kalau disuruh milih cantik tidak solehkah jelek tapi solehah pasti milih cantik solehah sing dipilih niku mesti sing boten wonten pak tegesin apa hidup itu berdasarkan kenyataan bukan berdasarkan keinginan Ruang Suli hidup itu berdasarkan kenyataan bukan berdasarkan keinginan kalau hidup niku berdasarkan kenyataan hasil jenengan dagang teng wira desa niki mesti cukup sing dadakke mboten cukup niku mergo nuruti karep orang nuruti butuh rungokno lak kelase niku tasih numpak motor ya disyukuri mawon ra usah ngarep-ngarep ngimpi tuku mobil sing dadi masalah niku napa Bu kelase tuku motor tuku motor niku sanggup tapi karepe pengen numpak mobil yang terjadi nopo montore didol dinggo kredit tuku mobil mobil sebulan rong bulan kuat bayar senajan to mobilnya di starter unine didit didit mergo mobil kreditan begitu lima bulan wis kuat bayar motor ditarik debt kolektor akhirnya mangkat neng sawah umbah-umbah neng kali karo nyanyi lagu nih Dur uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandayen iman karo mulai nangis guys sabar narimo najan pas-pasan montong jomblo beda. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu lamaran bosok jangkeme sabunan pengalaman matamu sorry ya saya dulu sebelum menikah nggak pernah pacaran kenapa Gus minta tidak pacaran saya tidak pacaran bukan karena nggak laku tapi karena memang nggak ada yang mau mergo kulombian kere jaman kule rono sing wong wedok sing gelem kali kula Bu. Kabeh ngedoh, tapi kula mboten lara Masalahnya apa? saat ini wong wedok kabeh delok kula. Lah masa delok kowe? Mila nyuwun sewu, wong urip niku ketika kita berbicara wa dan rabbukum lain syakartum lazidannakum wa walain kafartum inna bila lasyadid. Niku nyuwun sewu, pilihannya ada dua. Ono sumaker, ono kirmasu. Apa bedanya sumaker kali kirmasu? Sumaker niku sugih macak kere. Kirmasu niku kere macak sugih. Takon saniki. niki kata-kata yang niku kata kirmasu napa sumaker. Ayo. Bu. Kata sumaker napa kirmasu? Rata-rata kata kirmasu kere maca sugih kuloniku niku kathah kanca kula sing mobile Alphard keparat. Apa meneh Fortuner, semacam-macam niku. Tapi nyuwun sewu, omahe ketok magrong-magrong mangane ning restoran bintang 5. Nyuwun sewu, sertifikat ning bank, BPKB-ne ning Tapi sementara kula teng desa niku le montore mung Vario, mung Honda, ada yang BMW, bebek merah warnanya. Kayak ibu kayak mau BMW body mengalahkan wajah. Wow. Niku nyuwun numpake mung motor, Mangane mung sambel lawe mung tempe asin. Tapi tanahe bombo, sertifikat ini omah, barake rono tetep penggadean. Ayo, niku sing jenenge kermasu. Kere maca salah sumaker suge maca tadi gak ada lah awalnya dina udah caranya melipun Gus ayo terus ke bersolawatan Salli wa iman Kurang paling paling paling tak yang paling bandar tak dongake utangnya lunas. amin kok itu dongo orang bandar mulih matang. Jadi musim corona ini padha ning omah masker. Niku negatif corona positif metek. Mergo hiburane mung Jadi kuwi musim corona ra apa ora ning gedung social distancing apa orang orang rame-rame dilarang sama pemerintah saya ini neng persoalannya sing gelem sapa Sallallahu alaihi Muhammad. Salih. Sanese, Sanese, Sanese, Sanese, Sanese, Sanese, gak ada gaji, tapi semua orang punya rejeki. Napa bedane gaji karo rejeki? Beda. Gaji niku enten slip gajine, rejeki ora ono slipe. Mengambil gaji dengan kerja, ambil rejeki dengan takwa. Gaji niku bentuke uang, rejeki niku bentuknya tidak harus uang gaji niku sebulan pisan rezeki bisa bisa datang kapan kapan lah awalnya dewi niki luwe percaya karo gaji tinimbang karo rezeki lah wong wong sing teng pasar niki praktek piye cara neng golek rezeki boten golek gaji ayo takon santri kula niku atusan kabeh mangan gratis neng pondok kula randuwe gaji anak kula niku lak sekolah takoni karo gurune. Le, abahmu itu pekerjaannya apa? Tidur. Soalnya nopo anak kula mangkat sekolah kula nembe turu. Anak kula mulai sekolah kula nggih tasik turu. Tapi nyatane santri kula 200 lebih niku mangan kabeh gratis. musim corona ya KBJ iso mangan enak. soalnya napa? Kuloran ra duwe gaji tapi kula mesti duwe rejeki. Bocah lanang sing rawani rabi niku rata-rata mergoran ra duwe gaji. Lali lah awakmu duwe rejeki. Ingat, cawe itu itu tak kandani pasangan yang hebat itu bukan pasangan yang datang dengan segala kelebihannya tetapi pasangan yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya umurmu piro 27 gue berarti bid'ah rong tahun gue Kanjeng Nabi selawe tahunnya rabu kowe pitu likurung Rabi berarti bid'ah soalnya manukmu nganggur rong tahun tak ada apa le bid'ah mau goladoh matamu bid'ah kok mau goladoh ki apa aku mbiyen ngrabi bojoku takoni karo maratuwaku kelebihan kamu apa satu Kekuranganmu apa? Satu. Kelebihanmu apa? Gak punya kekurangan. Eh, kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu gak punya kelebihan. Merongos ya aku. Kulo kondo kalian mau tua kulo. Sampean santai saja pak. Mbah Kumbien sugih pitung turunan. Persoalannya saya keturunan nomor delapan. Kulo kondo Wong wedok sing apik niku sinten? Perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Rungok no aku pengen. Betul bu? Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dan peran dari seorang istri. Betul? Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. jarene betul bu sing lanang meneng sing lanang meneng teng Al-Quran itu ada empat macam keluarga yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh sing lanang api sing wedok bosok Nabi Nuh nomor loro tipe keluarga Fir'aun sing lanang bosok sing wedok api nomor telu tipe keluarga Abu Lahab sing lanang bosok sing wedok bosok Nomor papat, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Sing lanang api, sing wedok api. Aku takon karo wong Pekalongan. Jenengan milih ndi? Nuh, Firaun, Abu Lahab apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Berarti lah jenengan pengen koin Nabi Ibrahim mengizinkan suaminya menikah lagi. Setuju? Ibu-ibu langsung bengok. Rasido Ibrahim Fir'aun yo ora Lagu beda le. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Wow. Aku biar Rasido karo Gus ya. Telat. Caramu ngono. Kalau hari ini ada orang yang menertawakanmu akan kegagalanmu, maka kamu nanti harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu ngono oh, rupamu kaya kota infak maka kudune nopo teng pasar niki kita diajarkan untuk percaya dengan rezeki tidak hanya percaya dengan gaji lah gaji kita terbatas le rezeki orang ana sih Mila zaman kulo ngelamar bojo kulo sing jenengan sering tonton kok kulo matur, aku rawat di karo soal rezekiku. Soale nopo, Seseorang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Ayo, saat kita takon jenengan. Wong urip ning alam donya niku nyuwun sewu, mergo karepe dhewe napa mergo undangane Gusti Allah? Karepe dhewe napa mergo karepe Gusti Allah? Karepe dhewe napa karepe wong tuwa? Sapa kandha karepe wong tuwa? Wong kula niku duwe tangga rabi 10 tahun awan bengi kelon anake ra dadi-dadi kok. Wong anak niku rahasiane Gusti Allah. Sing rabi 10 tahun ra meteng-meteng bahasan bocah SMA kelulusan kelon ning pinggir lapangan dadi. Lho wong kula niku teko akikah, anake jenenge sapa? Muhammad Ronaldo. Wow. Oh. Ternyata dadine pinggir lapangan tak kandhani. buah, eh bakul buah sing lemu eh. Ayo bro. buah bosok di gua rakyat tengah. Jenengan diundang selamatan karo bakul buah. Kewajibannya jenengan itu mangkat. Ora usah mikir berkat. Soale berkat sing mikir bakul buah sing undang. Mesti keduman asal lu ra pindah-pindah. Lalu gue pindah-pindah panitia nih mumet dasi. Mila kula kondo, saya ulangi ya. Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Percaya mawon. Percaya mawon, rezekine jenengan pun dijatah karo Gusti Allah. Urip-urip Lah soal sugih napa kere niku pawaan, padha karo wong lemu karo kuru kuwi pawakane. Ana kalane mangane akeh tetep kuru mangane titik tapi lemu lawang ki beda mangane oke tur lemu ya Allah alise satu tongkatku kalau Katanya mangki bakul lombok. cangkemnya pedes. Itulah makna dari ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini rizkinya sampun dijatah kali Gusti Allah. Lak sugih napa kere niku pawaan. Ana kalane kerja 24 jam, awan bengi esuk sore tetap kere, ana kalane kerjane biasa-biasa mawon tapi sugih niku ra kena diireni. Tapi kula dhewe lakon ngaji karo wong sugih karo wong kere, luwih seneng ngaji karo wong kere. Lah ngaji karo wong sugih niku ora khusuk, didik-didik nyekeli HP, update status. Ndase ora gatel dikukuri mergo gelange anyar. Wong ya ana iki. Lah wong kere niku nyenengke. Tangane khusuk dikempit, soalnya napa khawatir gelang karet e ketok. Wonge sing di sing ali sing gedhe. on kula dongake muga-muga rezekine lancar kabeh sedanten ngadeg kula munajat kali Gusti Allah ndonga nyuwun muga-muga awake dhewe selamat kabeh amin kuncine niki wau Bio, bukan ombaknya yang besar tetapi perahunya yang terlalu kecil bukan ujiannya yang berat tetapi iman kita yang terlalu lemah Milon jaluk karo Gusti Allah nggak sedaya ngadeg mau selawat hasbi robi jalallah Mungkin jenengan kondur meh maghrib maca donga tahun baru Islam. Mang buka niku wonten kathah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Tangannya diangkat nyuwun kali Gusti Allah. Hasbi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rizukna istiqomah Ya Allah ya Rob siapapun yang hadir engkau berikan kehidupan yang istiqomah Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah siapapun yang hadir ya Allah engkau tambahkan kepada kami dengan tambahnya ilmu amal dan ibadah Allahumma rizukna ziyarat al makkah wal madinah Madinah siapapun yang hadir ya Allah engkau anugerahkan kepada kami ya Allah dengan kemudahan berziarah ke Makkah dan Madinah. Allahumma rizukna dzurriatan thayyibah siapapun yang hadir ya Allah anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh solehah Allahumma rizukna ahlan sakinah dan mawaddatan warahmah siapapun yang hadir ya Allah engkau anugerahkan kepada kami keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah Ya Allah ya Rob anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rizna bi alfi alfi karomah anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an nahdiyah anugerahkanlah kepada kami ya Allah dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah dan kapanpun kau panggil kami ya Allah jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Allahumma srif annal ghala wal waba wal bala wa ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb kami meyakini kami mengimani bahwa corona ini adalah makhlukmu ya Allah untuk itu ya Allah di tengah-tengah kelemahan kami hamba-hambamu ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah, angkatlah ya Allah, hilangkanlah virus corona dan lain sebagainya ya Allah dari muka bumi ini ya Allah. Jadikan bumi yang kami tempati ini kembali normal ya Allah. Sehingga kami bisa berikhtiar, sehingga kami bisa berdagang, sehingga kami bisa berusaha dengan senantiasa beriman kepadamu ya Allah. Melaksanakan segala perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang masar dan jadikan akhir hidup kami khusnal khatimah. Walhamdulillahi alamin. Fatihah sekali, iya karena butuh wa iya karena stain diulangi sebelas kali. Allah diniyah walakul niatin niyatin sholiyah kodoin al kabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena butuh wa iya karena stain, iya karena butuh wa iya karena stain, iya karena butuh wa iya karena stain, iya karena butuh wa iya karena stain, iya karena butuh wa iya karena stain. Iya karena butuh wa iya karena stain, iya karena butuh wa iya karena stain, iya karena butuh wa iya karena stain. Ia ia tua, Iyyaka ia wa iyyaka tua, ia na'budu wa ia nasta'in. Iyyaka tua, ia, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadana Allah wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Wira Seda, Wira Desa, Matur Nuwun, Walafu Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panjang pun Romo Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang telah memberikan mawaidah hasanahnya dan kami perlu himbaukan kepada seluruh pengunjung berhati-hatilah di perjalanan Anda karena sudah banyak masukan tentang kehilangan jangan sampai ada yang kehilangan lagi jaga jarak, jaga dompet, dan jaga serta benda yang Anda bawa. Sekali lagi, jaga dompet, jaga barang-barang yang Anda bawa supaya tidak kehilangan. Saya selaku Bupati Pelaukar minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dilampahkan atau bismillah dan segala macam Semoga kita bisa mengambil percikan hikmah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil berkah ziyadah khair dan khair.